Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alamin wa nasta'inu ala umur dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda pagi ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke sehari. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam dialog hikmah pagi kali ini dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sama-sama kita cintai. Beliau tepat ada di sebelah kiri saya, yakni Profesor Dr. K. Haji Hambali MA. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz khair. Mudah-mudahan senantiasa fit Ustaz. Alhamdulillah amin. Berbagi ilmu dengan kita semua nanti. Amin ya Rabb Allah. Baik dan juga ada tamu-tamu kita kita, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Qur'aniyah pimpinan Kiai Haji Muhammad Sobron Zayan dari Tangerang Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti siap dengan pertanyaannya ya. Insya Allah. Dan saudara kita rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita kali ini adalah rahasia kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja tema ini akan sangat menarik ketika kita menyimak pemaparan Ustaz Hambali nanti dan bagi kita semua terutama Anda yang baru terhubung atau baru membuka layar kaca pagi ini di siaran TVRI Anda nanti juga bisa berdialog bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478 kita langsung kepada narasumber kita Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Hambali MA Ustadz kalau dari temanya ini kan sangat menarik ada kata-kata rahasia Pasti ada sesuatu yang sangat besar di balik itu semua, yeah. Ustaz. Sampai kemudian Rasulullah SAW pun bisa Maksudnya menjadi pemimpin dunia yang notabene sepanjang zaman.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 Meraih iman ini berat. Mempertahankannya ternyata jauh lebih berat, Ustaz. <clears throat> jauh lebih berat lagi. Sama dengan ungkapan mengatakan bahwa uh, berumah tangga atau menikah itu berat hmm. tapi mempertahankan esensi pernikahan ternyata subhanallah jauh lebih berat lagi biasanya kalau ini ibu-ibu udah ngerasa duluan ya Ustaz persis persis Ustaz ya <laughs> berat ya Bu ya berat Allah berat sekali banyak cobaan halangan rintangan boikot intimidasi fitnah datang dan pergi silih berganti apalagi mempertahankan iman dan Islam ini keimanan karena saking beratnya mempertahankan iman dengan cobaan godaan yang datang dan pergi silih berganti, Allah utus seorang pemimpin. Hmm. Pilihan Allah. Ini gak kepalang tanggung. Yang memilih ini adalah Allah langsung. Dan Allah maha tepat dalam menentukan pilihannya. Allah tidak pernah keliru dalam menentukan sebuah sikap, Ustaz. Hmm. Tidak pernah keliru. Sangat tepat. <clears throat> tepat sekali pilihan Allah Subhanahu wa taala datang khusus kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang tutur katanya sangat halus dan bijaksana. Hmm. Hakim yang sangat agung, adil dalam menentukan sebuah sikap. Hmm. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Subhanallah. Pemaafnya enggak kepalang tanggung, sabarnya enggak ada tolok bandingnya. Dia adalah pemimpin kita, kerinduan kita, kesayangan kita. Dambaan kita semua adalah beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau Sayyid Ja'far Al-Barzanji dalam syair Burdah Barzanjinya mengatakan anta syamsun anta badrun antanurun fauganurin kau rasul bagaikan uh, matahari kau laksana lembulan anda adalah bagaikan uh, sebuah lentera, sebuah lampu, misbah yang menerangi alam semesta ini. antanurun hmm. Anta nurun, fauga kau adalah cahaya di atas segala cahaya yang ada. Boro-boro ingin menyamai Rasulullah, jangankan kita manusia biasa, hmm. Nabi sekalipun, jangankan menyamai mendekati saja sulit untuk mendekati kehebatan kedahsyatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, Ustaz ada ungkapan Ustaz yang menarik baru saja bahwasanya hmm. jangankan kita. Nah, ini kalimat ini terkadang mohon maaf untuk yeah. kontekstual kita hari ini suka menjadi alat justifikasi untuk iya. tidak sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ya. jika dikaitkan dengan masalah rahasia kepemimpinan Rasulullah, hari ini poin-poin apa sih yang bisa kita ambil rahasia-rahasia yang dilakukan Rasul ketika beliau memang betul-betul memimpin umat. Iya, dalam kontekstual hari ini Ustaz, orang right. jangan sampai mengatakan ya itu kan dulu, itu kan Rasul. Kita kan iya. manusia biasa hidup hari ini. Iya. poin-poin apa Ustaz? Baik. Kalau kita lihat ternyata banyak sekali faktor pendukung sehingga beliau sukses sebagai seorang pemimpin dunia bahkan dalam kurun waktu relatif singkat mampu mewarnai dua per tiga belahan dunia ini. Pertama yang paling mendasar adalah beliau punya landasan vertikal. landasan vertikal yang sangat ampuh dan dahsyat. Siapa dia? dia adalah zat yang maha segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Sekali uh, beliau mendekat ke Allah, begitu juga kita manakala kita berupaya terus mendekat ke Allah. Beribu-ribu kali bahkan berjuta billion kali makhluk-makhluk yang lain ingin menghancurkan dan ingin mengucilkan diri kita. Kalau memang Allah sudah ridho, nggak bakalan kecil. Allah tetap membesarkan Tapi sehebat apapun kita ingin membesar-besarkan diri kita Kalau emang dasar potongan sudah nyungsep <laughs> Ini nggak bakalan besar dah Allah nggak bakalan riba Walaupun manusia sedunia memberikan dukungan Iya ya. benar benar benar <laughs> Itu nggak bakalan lagi dah Kenapa? Hmm di sini ternyata yang sangat penting adalah hubungan vertikal kedekatan hmm. kepada Allah. Artinya dalam perjuangan sebagai seorang pemimpin, pertama kita perlu backing. Hmm. Tapi kalau nyari backing Ustaz Seri jangan kepalang tanggung. Mm -mm. Kalau yang nge-backing kita seorang kolonel tanggung. <laughs> Karena masih ada brigadir jenderal. Mm -mm. Brigjen yang mau backing backing kita dengan bintang satu ah tanggung mengapa masih ada Mayur Jenderal bintang 2. Hmm. Bintang dua yang ngebacking Ustadz masih tanggung dah. Kenapa? Masih ada Letnan Jenderal berbintang tiga. Bintang tiga yang ngebacking masih tanggung, masih ada bintang empat bahkan bintang 4 pun masih tanggung karena ada jenderal besar <laughs> Masya Allah <laughs> jenderal besar ya, ya? bintang bintangnya 5 iya mm -hmm. Ya, syukur kita punya bintang 7 <laughs> obat sakit perut atau sakit kepala iya. jadi <clears throat> kalau yang ngebaik yang kedua kalau yang ngebaking kita seorang kaya raya iya dah ketika kaya mm -hmm. dia tuh hebat berkuasa <clears throat> power dengan fulus -hmm. dengan dalil bil fulus kullu syai'in fulus <laughs> aima fi fulus kullu syai'in manfus <laughs> tapi kalau sudah bankrupt jatuh -hmm. usahanya terjadi wan prestasi miskinlah dia udah dah nggak nggak diopenin lagi dia. Baik Ustaz, biar kita juga nggak terlalu miskin dialognya kita coba oh, iya. kembali kepada penonton yang di rumah. Saudara gini rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini sangat menarik sekali yakni rahasia kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun baru satu poin yang kita bahas yakni sandaran vertikal beliau, kami mengajak Anda untuk juga berdialog bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan Ustadz kalau sandarannya makhluk ternyata makhluknya bankrupt sudahlah habis Sahih, kita ya. semua aja. Ya. Poin yang kedua tadi apa Ustaz? Iya, itu pertama masih misalkan contoh kecil hmm, hmm. yang nge-backing kita punya kekuatan ilmu bela diri umpama hmm. tambah dikit Ustaz ya. ya. Karena kadang ini sering terjadi ahli kar eh, ahli ilmu bela diri, seorang karateka punya kemampuan dan satu dan dua dan tiga dan seterusnya sampai dandim hmm. sekalipun ialah ketika dia kekar tapi kalau Allah turunkan sebuah penyakit sebentar lemes habis nggak usah lama-lama lima menit saja dia kena diare langsung lemes nggak ada kemampuan lagi maka yang kedua ini sangat penting setelah yang pertama yang pertama harus kita pelihara dan kita jaga adalah landasan vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat absolut monoteisme yang kedua adalah kita berupaya untuk mampu dan siap menyatukan apa yang kita ucapkan dengan perbuatan yang kita lakukan. Hmm. Bahasa teman-teman satunya kata dengan perbuatan. Ya. Artinya tidak bermental hipokrit alias ganda. E, artinya sering kita ini wibawa kita jatuh, perintah kita tidak ditaati. Kenapa? Karena ketika kita berkata hiduplah sederhana, Jangan berfoya-foya. Ternyata kita sendiri berpenampilan. Wah, serba mewah. Serba hype di mana-mana. Dari sinilah kadang terjadi kilas balik yang tidak sebagaimana diharapkan. Hmm. Tidak berhasil mengapa? Kita tidak mampu menyatukan antara kata dengan perbuatan. Cobalah kita lihat dalam sejarah perjuangan Rasul. Rasul dari aspek ekonomi sangat sederhana. Ibu-ibu masih sering ingat mungkin setiap kita berangkat menunaikan haji Ingat ya Bu ya. Ingat. Jawab aja dah biar biar urusan <laughs> lancar. biar biar nggak ada hambatan. <clears throat> Persoalan ibu-ibu ingat apa saya nggak ngurusin gitu loh. <laughs> <clears throat> ya yang penting ingat ketika setiap berhaji kita lihat bed Rasulullah rumah Rasulullah itu Maulidir Rasul di sana sederhana sekali ketika kita mau masuk uh, ke Babus Salam. Sederhana itu sudah direnovasi demikian rupa bahkan dulu sangat kecil set ya. Mm -hmm. Terdiri dari pohon kurma, dia punya penyangga rumah kediaman Rasul. Mm -hmm. Dari batu bata yang disusun amat sangat sederhana. Padahal beliau seorang Rasulullah akhlaknya adalah Quran pemimpin dunia yang gak tertolok bandingnya sampai dalam uh, sebuah buku yang ditulis ah, mungkin ada. Hmm, coba kita sapa dulu saudara iya, iya. kita. Ya, Baik, kita coba sapa di ujung di ujung penelpon. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amar Ya, Ustaz Amar kah? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, silakan Ustaz Fadl kepada Ustaz Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amar, sehat antum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Allahumma amin. Amin. Ya. Amin. Dalam pembukaan tadi pembacaan suci Al-Quran oleh Ajah Ulfah tadi mm -hmm. kan membacakan bahwa Allah itu mengirimkan utusan yang membawa kepemimpinan dan ke agama kebenaran ke dunia ini yaitu Muhammad Rasulullah uh, yang menjadi us uswatul hasanah kita dalam keseharian bagi pemilik uh, eh, bagi umat Islam yang menjadi masalah sekarang kenapa uh, umat Islam sekian banyaknya di Indonesia tidak mencontoh Rasulullah baik Allah. dalam pemimpinan dalam seharian dan tidak beramar makruf nahi mungkar gitu apabila ada suatu kemungkaran kayaknya uh, menghindar-menghindar gitu. Kalau andaikan ustadz bersama-sama memberangi kemungkaran, insya Allah itu. Tapi kadang-kadang insan membela diri juga, hmm. nggak hmm. mau bersama-sama gitu. Ada kemungkaran, padahal di dalam hadis Rasul, apabila kamu melihat kemungkaran, kalau tidak me menghindar atau menghalanginya, sama dengan kita mengerjakannya gitu. Baik, Pak. Nah, itu yang saya eh, mari ya. kita bersama-sama Ustadz semua, sama-sama mm -hmm. kita turun untuk memerangi maksiatan yang enggak jalan ya sekarang ini. Baik, Pak Amar, terima kasih. Mungkar lah gitu. Ya. Seperti ya. Bapak tadi ucapkan dalam ayat Al-Quran Ali Amran tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Amar kita coba sapa kembali. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum Bapak atau Ibu sudah tersambung. Iya, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Jambi dari Jambi. Pak Zulman dari Jambi. Iya, dari Jambi ya Pak ya. Iya. Silakan Bapak langsung ke narasumber kita Ustaz Hamdali ya. Iya. Eh, terima kasih Pak Profesor. Oh, kalau kita lihat judulnya Pak Profesor itu, yaitu rahasia Rasulullah. Para ulama tahu semuanya rahasia-rahasia kepemimpinan Rasulullah. Tetapi kenapa Pak Profesor? Di dalam pemilihan pemimpin kita di Indonesia ini kok nggak disampaikan oleh para ulama kepada masyarakat? Dalam Al-Quran kan dikatakan oleh Allah itu. Dalam surah Ambiya kalau nggak salah ulama juga bilang di Jambi itu Allah memilih kita ini sebagai pemimpin di atas dunia ini tapi nggak ke oleh para ulama kepada masyarakat sing keliru milih pemimpin. Yang kebicaranya di sini Pak Ustaz ya. Eh, kira-kira uh, ulama berdosa nggak menutupi hal semacam ini kepada masyarakat? Ya, baik Bapak. Kalau begitu sudah bisa kami tangkap pertanyaannya. Tidak tidak jawab nanti kepada kepada Allah? Ya. Sementara kita ini keliru. Itu aja terima kasih. Baik. Terima kasih kembali Bapak. Dan Ustaz kita kasih kesempatan kepada ibu-ibu yang ada ya. di studio. Satu orang dulu nggak apa-apa Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Nunung dari Majlis Taklim Pondok Pesantren Al-Quran ya mm -hmm. Yang saya mau tanyakan pada Pak Ustadz Hambali Sekarang ini banyak orang memimpin karena uangnya mm-hmm apakah kepemimpinan eh, apakah uh, apakah pemimpin ini ba <laughs> apakah seorang pemimpin ini baik untuk menjadi pemimpin ya. itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik satu dulu ya bu ya nanti yang lain boleh bersiap-siap dari Pak Amar terlebih dahulu nih Ustaz. Hmm. Namanya juga Amar jadi sangat menghendaki Amar ma'ruf ya. nahi munkar ya <laughs> Insya Allah Ustaz. Tapi belum mempertanyakan tentang kenapa kok kita umat Islam Indonesia tidak berkutuah saja kepada Rasulullah SAW di dalam menyikapi setiap dinamika kehidupan. <clears throat> Mungkin dilanjutkan yang kedua dengan Pak siapa dari Jambi? Iya, dari Jambi mm -hmm. ulama tidak memberikan Tidak, iya betul itu. Para ulama <clears throat> itu. Betul. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaan beliau ini. Yang pertama eh, dalam ilmu sosial bahwa kita melihat dalam diri seorang individu manusia ada dua kekuatan Ustaz. Ada dua kekuatan yang sama-sama berupaya ingin menguasai dimensi uh, kehidupan manusia itu sendiri. Pertama kekuatan kebaikan di satu sisi dan di sisi lain kekuatan e, keburukan atau kejelekan di sisi lain. Kedua-duanya saling berupaya untuk menguasai manusia sebagai transformasi keinginan yang diharapkan dari dua kekuatan ini. Pada dasarnya semua manusia memiliki potensi kebaikan. Mm -hmm. Potensinya kebaikan. Fitrah itu ada. Ah, fitrah bisa diartikan kebaikan, bisa juga dikatakan al-hanif, sesuatu yang apa namanya halus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara. Tetapi dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini sering terjadi pergeseran nilai. Hmm. Per, apa namanya peraturan sudah diatur, larangan sudah dibuat perboden atau perbeden <laughs> itu juga sudah dipasang rambu-rambu sudah di rambu-rambu larangan sudah dibuat akan tetapi dengan godaan godaan yang datang dan pergi silih berganti sering manusia bergeser potensi kebaikan ini kalah dibandingkan dengan potensi keburukan uh, yang ada pada dirinya hmm. seringkali kalau kebaikan uh, jujur saja uh, tanpa harus membayar datang ke masjid <clears throat> berdoa, baca kiraah Quran, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, itu nggak perlu pakai modal, hmm. tapi kadang nggak disenangi. Yeah. Sebaliknya sesuatu yang mungkar harus dengan membeli datang ke tempat-tempat naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, tempat prostitusi dan lain sebagainya. Hmm. Harus mengeluarkan sejumlah dana, dia merasa bangga. Lebih gila cilakanya lagi, lebih bajingannya lagi, ada yang melakukan perbuatan itu berlagak pilon seolah-olah dia nggak pernah berbuat apa-apa hmm. di depan publik. <clears throat> dia sudah melakukan itu dia bangga dia lulukan lagi karena tetap diidolakan padahal dia itu bajingan-bajingan berkeliaran. Satu, <clears throat> itu saya rasa demikian karena dua kekuatan ini saat untuk ya. yang pertama dan yang kedua saya lanjutkan yang kedua. Apa ulama uh, tidak pernah memberikan peringatan? Insya Allah para ulama sudah in, intensitasnya begitu tinggi memberikan peringatan, hmm. memberikan arahan dan memberikan uh, apa namanya wejangan hmm. dan tausiah. Dalam kondisi ulama demikian aktif juga kondisinya masih demikian apalagi <laughs> andaikan ulamanya tidur iya. sekian puluh ribu pesantren yang ada di publik ini tidak pernah berhenti hmm. untuk terus menggaungkan suara-suara Islam para mubalik kita, para guru kita para asatis, asatis, para mudaris kita hmm. tidak pernah berhenti dalam kondisi demikian pun banyak pemimpin individunya masih keblinger. Hmm. hmm, hmm. Jadi suara ulama seperti teriakan di gurun Sahara saja. Persis, kan? mantul <laughs> ya, di dinding jadi suaranya nggak masuk ke sana. Walaupun masuk ada prosentasenya kecil. tinggal nggak bisa kalau dalam ilmu penelitian ilmiah nggak bisa di random sampling. Hmm, Walaupun menggunakan uh, analisis of variant rumus dua arah. <clears throat> jadi nggak mungkin. <clears throat> Kenapa? Karena memang itu tadi sering keblinger. Pada waktu mengemukakan sebuah teori, ini Bapak dari Jambi kadang tajam tetapi ketika masuk ke sebuah sistem mandul hmm. maaf kalau saya beri contoh terlalu ekstrim mungkin sekali lagi mohon maaf anjing suaranya nyaring ketika nggak dapat bagian dilemparin tulang hmm. senyap <laughs> maaf ya Bu ya ini mungkin kurang enak didengar tapi inilah mungkin perumpamaan yang paling tepat hmm. binatang anjing kan makhluk Allah suaranya nyaring kenapa karena belum dapat bagian Coba dilemparin tulang, udah hilang dah satu suara. <laughs> Maaf, mudah-mudahan apa namanya uh, yang yang nggak demikian tenang-tenang saja. Berarti istilah halusnya seperti kerupuk diselupin ke air, Ustaz. Iya. Kalau nggak ya. dicelupin dimakan tuh nyaring kerupuk. Nyaring, bener-bener persis <laughs> itu. Ya. Baik Ustaz, Ibu Nunung nih. Ibu Nunung tadi ya. Tajam juga nih Ustaz nih. Uh, Banyak ya. para pemimpin itu berhasil menduduki kursi kepemimpinan lantaran uang. Iya. Apakah iya. pemimpin yang seperti ini baik? Sangat tidak baik, Bu. <clears throat> bukan baik lagi, sangat teramat tidak baik. Ingatlah <clears throat> kalau kau menduduk bahkan Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, janganlah kau berikan sebuah jabatan kepada orang yang meminta-minta jabatan. Oh, sekarang sudah rumrah, Bahkan bisa menghalalkan sebuah cara untuk sebuah jabatan gesek kiri kanan, injak sana, injak kemari. Yang penting dia naik ke posisi tinggi. Hmm. Tidak jarang jabatan bisa dibeli walaupun jauh-jauh syariat sudah memberikan sebuah peringatan keras. Ar-Rashi hmm. wal-Murtashi finar Si penyogok dan <clears throat> serta penerima sogok tempatnya di neraka. Hmm. Adakah sekarang pemimpin yang ingin menduduki sebuah posisi tanpa itu? Agaknya sudah merupakan jenis makhluk langka. Baik, yang perlu dilindungi dari kepunahannya. Iya, kalau ya, ya, menjadi pemimpin alatnya adalah gesek-gesek kayak ATM Ustaz. Oh, gitu. Kalau pemirsa pasti sudah siap dengan tuh telepon untuk bergabung dengan kita. Allah. Oleh karena itu, saudara pindah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Anda nanti masih tetap bisa bergabung bersama kami di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tidak perlu digesek, cukup dipencet saja nomor teleponnya tapi selepas yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan Hikmah Pagi. Tema kita kali ini adalah rahasia kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga bisa berdialog bersama kami dengan mendial line telepon 5743476 atau 0215743478. Kita lanjutkan ke Ustadz. Tadi baru ada dua ya. Pertama landasan vertikal Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua selaras antara kata dan perbuatan keempat, mungkin ada yang ketiga Ustaz. Baik, insya Allah <clears throat> kalau kita cermati, <clears throat> kita masukkan yang ketiga ini adalah uh, dukungan istri-istri Rasulullah. <clears throat> Kita tahu ada beberapa istri uh, yang mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita lihat karakteristiknya tidak sama kemampuan beda, bahkan mungkin uh, kemampuan ilmu pengetahuannya juga tidak sama. Hmm. Tapi kompak dalam kebersamaan. Ternyata kalau kita berbicara prinsip kebersamaan, memang tidak harus selalu serba sama. Posisi boleh beda, kemampuan boleh tidak sama, tapi yang penting kompak dalam kebersamaan. Agaknya inilah yang dicontohkan oleh rumah tangga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istrinya banyak memberikan dukungan-dukungan positif sehingga motivasi yang diberikan oleh sang istri nah, sanggup membangkitkan sebuah gairah perjuangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ungkapan lama yang mengatakan bahwa andaikan kita ingin sukses di tengah masyarakat, dukungan pertama yang diperlukan adalah kesuksesan di rumah tangga kita. Hmm. hmm andaikan rumah tangga kita membuat kita menjadi nifak ibu uh, tahu nifak paham ya tahu apa itu hmm? An-nifaku huwa al-monyongo wal manyunu. <laughs> Kalau tiap hari monyong, manyun melulu, lemes ya. Udah capek suami pulang. Ntar insya Allah tanyain sama kiainya di majelis taklim Ibu insya Allah di syarah manapun, <laughs> marojik manapun nggak akan dapat itu. Baik Ustaz tampaknya dari tersebut oh, iya, ya, saudara ya. Oh ya baik-baik silakan. Ya. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Mas Duki dari Jakarta Timur. Jakarta ah, Timur. Silakan Pak langsung ke narasumber. Ah ini Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mengenai kepemimpinan ini yang disangkutan dengan agama ini kelihatannya memang benar-benar sulit Dad. Masalahnya pemahaman agamanya. Ini saya, saya pikir ini seperti ini aja, seperti memang selalu mencari balas setelah berbuat misalnya saat misal korupsi terus dia pergi dia dari umrah atau apa aja sekarang kan menghilangkan beragamanya itu menghilangkan apa namanya menghilangkan uh, apa namanya susah susah aja gitu jadi nggak dipahami dengan baik gitu dari tauhidnya ini betul-betul belum belum dipahami dengan bagus artinya selalu tiap menjalankan kesalahan terus ditutup dengan ibadah-ibadah seperti itu tadi jadi selama ini kepemimpinan seperti itu terus gitu jadi jadi kelihatannya pemahaman tauhidnya ini tidak yang perlu tidak pahaman kali. Jadi busuk itu cuma di, di untuk kalau sholat tok gitu. Busuk yeah. untuk sholat tok gitu. Dianggapnya mm -hmm. busuk itu tidak <laughs> kehidupan setelah sholat yeah. itu nggak nggak busuk gitu kan. Baik. Kita terima kasih. Uh, Assalamualaikum. Iya. Di belakangnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya. Silakan Bapak dari Bapak siapa? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana, Pak? Rumah dari NTB. NTB ya? ya. Silakan ya. Bapak langsung narasumber. Terima kasih kepada Bapak Profesor Doktor. Di dalam pemerintahan sekarang ini, bagaimana rakyat sehingga akan kebingungan? Apa dasarnya kira-kira menurut Bapak? Mm -hmm. Menurut kami rakyat, dan hal ini pemerintahan ini, mm -hmm. pertama jauh daripada Allah yang Maha Kuasa maupun beriman. Mm -hmm. Nomor dua, tidak sanggup mengatakan atau mengerjakan apa yang dia ucapkan jauh berbeda dengan apa yang dia kerjakan. Baik. Maka dengan dasar ini kami sebagai muslim tolong hmm. dituntun oleh Bapak Profesor bagaimana perlakuan hukum di bumi Republik Indonesia ini yang dasarkan hukum supaya dijelaskan. Baik, terima Sekian, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penanya via telepon sudah sangat bagus dan kita kasih kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio. Silakan Ibu Neneng apa Ibu Nawiyah tadi? Ibu Neneng silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Neneng dari Pondok Pesantren Al-Qurani yang saya ingin tanyakan tadi kata Bapak Kiai kehidupan Rasulullah kan sangat sederhana kalau kita menurut sekarang kan kehidupan yang serba wah kalau kita umpamanya sederhana kadang-kadang suka dikucilin orang hmm. bagaimana kita menyikapi kecilan itu kecilan tersebut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustaz di pertanyaan merata ya, ya. dari NTB, ya. ada Jakarta, Jakarta dan, NTB dari Tangerang Selatan. Tangerang. <laughs> Baik Ustaz, yang dari Jakarta Timur terlebih dahulu. Pertanyaan dari Pak Haji Mas Duki tadi kalau nggak iya. salah, itu pertanyaannya sangat ya. bagus sekali. Ya, ke arah sholat kan dan contoh. Hmm. <laughs> ya. Pak Marzuki, Terima kasih Pak Marzuki Tadi menganalogkan kepada Seperti contoh kecil di sholat yang ditekankan beliau Justru menarik saya garis bawahi Sholat khususnya sholat berjamaah itulah sebenarnya refleksi atau gambaran hmm. kepemimpinan yang ideal di dalam Islam. Andaikan kita menjadi seorang pemimpin berarti kita adalah imam. Andai kita menjadi makmum berarti kita yang dipimpin atau rakyat. Imam yang baik adalah imam yang tahu situasi dan kondisi makmum. Jangan aji mumpung menjadi imam semaunya sendiri. Rokaat pertama selesai Al-Fatihah dibaca surah Yasin sampai selesai <laughs> rokaat kedua selesai Al-Fatihah Al-Baqarah satu juz sampai hatam imam yang kayak gini insya Allah disumpah oleh makmum rame-rame makmum ikut mah ikut ikut kenapa nggak ada pilihan lain ya udah dipaksain aja dah ikut ikut imam nyungsep makmum nyungsep <laughs> imam iftiras makmum iftiras tapi di dalam hatinya ngedumel ngedumel apa ya bahasa ngedumel <laughs> Iya ya udah gitu deh ngedumel banget nah, sialan udah sekali ini dah nggak bakalan lagi dah gue ikut di sini kan gitu toh. Kenapa? Karena imamnya semaunya sendiri, imam yang kurang ajar, imam yang nggak tahu diri. Imam yang baik semakin banyak makmum bacaannya diperpendek. Tapi kalau sendirian sholat falyutawil humasya sepanjang apapun hmm. mafi muskilan. Kadang kita suka dibalik. Makmum makin banyak paling pendek sabihis sama duha. Tapi kalau sendirian di rumah, kulhu ama atau atoina langganan. Ini kan kebalik namanya. <laughs> Atraksi di depan makmum berarti pemimpin yang kayak gini, pemimpin yang nggak tahu situasi dan kondisi yang ada dan berkembang. Satu. Yang kedua, kalau tadi dianalogkan oleh beliau ibarat sholat, imam salah bacaan tolong ditegur oleh makmum hanya cara menegurnya ada etika dalam menegur makmum wanita ditegur bil isyarah salah satu anggota tubuh dipukul sebagai isyarat makmum lelaki menegur pakai kalimat subhanallah atau tunjukkan bacaan yang sesungguhnya imam salah, uh, salah bacaan tapi kalau imam batal baru baca al-fatihah buang angin deh minggir tuh imam regenerasi berjalan. Kontrol sosial nggak boleh berhenti. Sob yang pertama di depan maju ke depan mufarakah. Lanjutkan bacaan imam yang tertinggal sampai di mana? Jangan diulangi dari awal lagi. Sebab kalau diulangi dari awal lagi, iyalah kalau yang kedua nggak buang angin juga dia. Kalau dia juga buang angin, kapan sholat mau selesai? Teruskan, itulah arti dan makna reformasi yang sesungguhnya Ustaz. Jadi lanjutkan boleh orang lain Ustaz ya? Boleh Ustaz. Dia dia mulu. Iya, menurut anak reformasi yang sesungguhnya Ustaz, yang sudah baik kita pertahankan. Mm -hmm. <laughs> yang belum baik kita perbaiki, yang belum ada kita ciptakan sepanjang itu bermanfaat. Saya rasa demikian nggak perlu diulangi lagi. Itu ya. untuk Pak Mar Marzuki. Pak Marzuki, hmm. beliau menganalogkan kepada sholat. Hmm. Lihat uh, ketika sholat bacaan misalnya nggak tuntas, hmm. bingung, lupa imam. Imam kan juga manusia. Hmm. Ada lagu yang mengatakan imam juga manusia. <laughs> Biar kiai <clears throat> juga kan bisa lupa. Hmm. Kadang baca kulhu Allah uh, eh, juga lupa banyak inna apa inna juga lupa inna inna sampai bermenit-menit anaknya akhirnya negor di belakang bah inna lillah wa inna ilaihi rojiun <laughs> kenapa karena lupa itu <clears throat> yang pertama hmm. iya yang kemudian eh, kedua, yang kedua apa dasarnya nih tadi yang dari NTB dalam rahasia kepemimpinan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau mengomentari bahwasanya tidak adanya landasan vertikal yang baik tidak adanya keselarasan persis, antara kata dan perbuatan iya dua yang pertama sudah digarisbawahi oleh hmm. beliau uh, saya sangat setuju sekali sekarang memang sulit Ustaz sulit mencari konsistensi dari sebuah prinsip yang dia ungkap dalam realitas kehidupan. Mm -hmm. Artinya sekali lagi saya ulangi waktu kalimat paragraf saya pertama kali, kalimat pengantar saya, banyak seorang pemimpin individunya ketika awalnya bagus, Tahun pertama mantep, tahun kedua oke, okay. <laughs> tahun ketiga mulai lemes. Program pertama hebat, program kedua sudah mulai ngambang. <clears throat> Kadang uh, sudah mulai menoleh ke belakang. Bekal apa yang harus saya persiapkan menjelang saya sudah nggak kepilih lagi. Maka kepemimpinan Rasulullah tidak demikian. Kepemimpinan Rasulullah yang tetap berpayung ke atas namun tetap mengakar ke bawah. Berpayung ke atas artinya dia selalu mendapat perlindungan dan memohon perlindungan kepada landasan vertikal yaitu Allah. Tetapi yang kedua, tetap mengakar ke bawah. Ketika dia meminta dukungan umat, seorang pemimpin idealnya yang sekarang adalah dia dekat kepada rakyat. Hmm. Tidak berarti ketika dia mengadukan program-program awal, dia dekat kepada rakyat. Ketika sudah kepilih, dihubungi aja sulit. Ditegur aja sulit untuk menyahut, Sulit banget. Kalau bicara handphone udah jelas dah, udah pasti itu mati nggak bakalan diangkat nggak bakalan diangkat. Kita kasihan dengan pemimpin yang kayak gini subhanallah. Ternyata ini adalah pemimpin bagaikan ondel-ondel <laughs> yang dimainkan sebuah remote dari belakang. Ketika remote sudah selesai pemimpinan berakhir, mereka nggak bakalan diopenin di tengah-tengah umat lagi. Nauzubillah min Subhanallah nauzubillah summa nauzubillah min hmm. Itu saya rasa kepada Bapak dari NTB, hmm. terima kasih pertanyaannya sangat strategis sekali dan yang terakhir dari Ibu, Ibu Neneng. Bu Neneng fenomena kehidupan ah. sederhana hari ini dikucilkan oleh orang karena so, sudah ya, sangat betul. glamor sekali. Persis persis sekali ya. Ibu, <clears throat> kalau kita misalkan sudah 100% mendekatkan diri kepada Allah. Nuansa ataupun harisma itu tidak harus ditopong ditopang oleh harta Ingatkah Ibu akan seorang pemimpin uh, di Iran, seorang presiden Iran kita? <clears throat> Saya tidak menyebut sebuah nama yang penting jabatannya saja. Presiden di Iran yang kita kenal betapa teramat sangat sederhananya. Ketika uh, dia buka sepatu untuk dia sholat, kaos kakinya bolong. Ini seorang presiden. Tau kakinya bolong saking sederhananya dia. Ketika dia menjadi seorang wali kota kalau nggak salah wali kota atau apa tuh Ustaz di sana. Sebelum menjadi presiden, dia menggunakan sebuah mobil tahun 45-an. Mobil butut yang dia pakai. Kemudian ketika dia jadi presiden dilelang itu mobil seharga dibeli oleh uh, seorang pengusaha besar seharga 1,3 miliar. Apa yang dia lakukan? Uang 1,3 miliar sedikit pun tidak dia sentuh. Untuk apa? Dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Ternyata manakala kita sudah total mendekatkan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala, kewibawaan yang dimiliki oleh beliau tidak di bawah pemimpin-pemimpin dunia yang hidupnya glamur Saya rasa demikian Ibu Neneng. <clears throat> pasrah saja kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Walaupun kita hidup apa adanya, mm. mengapa kita harus merasa rendah diri? Tidak, mm. sekali-kali mm. tidak ya. <clears throat> Tetap bangga dengan kesederhanaan saya. Bisa jadi kesederhanaan adalah pangkal kesuksesan Ya, betul, betul ya. Kita kembali lagi ke peran istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Tanpa jadi tersambung lagi, iya, kita ya, sudah sapa berarti. Ya, assalamualaikum. Saya Segeri, Abdul Kadir, Tanjung Priuk. Oh, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah, masih panjang umur. Alhamdulillah, lama ya kita nggak bersuara lewat udara seperti ini. Silakan Pak Abdul Kadir kepada Ustaz Ustadz Hambali. Dan ditentukan oleh Rasulullah, kita ini mayoritas Islam. Tapi bagi saya, saya melihat daripada ayat uh, surat Ibrahim 7, kita menyukuri saja, menyukuri kalau begitu ya ijtihad baca Rasulullah itu memang agak berat dicari. Karena Rasulullah itu Allah sendiri yang mengangkat, bukan hanya manusia-manusia yang memilih. Nah, sekarang itu sudah mulai titik terang dari umat Islam. Pemimpin kita itu sudah menunjukkan satu sikap yang ditentukan oleh Rasulullah. Pertama, pemimpin kita sekarang sebagai presiden kedua, Menteri Agama sekarang ini juga sudah sangat luar biasa membina dan memberikan contoh-contoh tentang orang berhaji. Nah ini yang sudah karena instansi kambingnya terlalu banyak sehingga timbul oh ini begini nak ini iya Pak Haji ini masa kini baik Pak Haji terima kasih dan terima ya. kasih Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belakang Pak Haji Abdul Kadir silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari siapa? Dari Bapak Hatibi, Bojonegara, Serang, Banten. Baik, Pak Hatibi mohon dipersingkat ya pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat menarik sekali ini Pak. Mm -mm. ini sungguh luar biasa. Memang hanya kita manusia sajalah yang barangkali saat ini manusia sekarang yang sudah jelas-jelas jauh sekali apa yang diteladani oleh Rasulullah. Hmm, Sebab, baik, langsung pertanyaannya ya, Pak Hatibi. Pertanyaannya begini Pak, bagaimana cara untuk ke depan supaya kita manusia Indonesia khususnya ini ya untuk melaksanakan apa yang dirahasiakan Nabi kita ya. dalam segala apa, dalam kehidupan utamanya adalah pemimpin. Ya. Semoga negara kita di masa yang akan datang kalau kita kembali kepada rahasia Nabi mudah-mudahan menjadi diri dari Allah. Baik, Pak Hadi terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Ustaz. Ya, ya. Ada dua pertanyaan ya. Pertama dari Ustaz Abdul Kadir. Kenapa pemimpin kita hari ini cenderung bertolak belakang dengan keteladanan yang sudah diwariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, <clears throat> terima kasih uh, Pak Abdul Qadir. Pak Abdul Qadir, ini nggak asing lagi beliau dengan anak ini. <laughs> Eh, tahu benar, masya Allah, ini Pak Abdul Qadir. Memang apa yang diungkap oleh Pak Abdul Qadir benar sekali. <clears throat> kita mencari pemimpin yang betul-betul ingin mewarisi kita. Kita tidak mampu menyamai persis kehebatan Rasulullah nggak bakal mampu insya Allah kita yakin saya berani taruhan potong telinga kita masing-masing Rasulullah istighfarnya udah nggak ada salah dan dosa setiap hari seratus kali mi amarah Wa fi riwayah di riwayat yang lain alfa marrah, seribu kali subhanallah, ma'udzubillah Hebat luar biasa ini. Masya Allah subhanallah, hebatnya Rasulullah. Kita belum mampu akan jauh. Mendekati ingin mewarisi saja. Ingin mewarisi, memelihara sebagai bagian umat Rasulullah. Ini sudah dahsyat. Ungkapan beliau tadi uh, Mengapa kita kok sulit sekali mencari figur pemimpin yang mampu mewarisi ini? Kesulitan ini sekali lagi karena memang Pedaya kehidupan manusia yang dianggap bahwa uang adalah segala-galanya, jabatan adalah sesuatu yang abadi. Ini yang perlu terus kita luruskan. Hmm. Bapak, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, terus kita suarakan untuk mengatakan bahwa kulil haqqa walau kana murran. Kita katakan yang sesungguhnya walaupun terasa pahit. Hmm. Apakah akan berakibat kita dikucilkan? Emang gua pikirin. <laughs> yang udah ada aja kita singkirin. Hmm. Biarin aja dah. Yang penting kita menegakkan yang benar adalah benar adanya andai pun di sini tersingkir di dunia toh masih ada tempat <laughs> yang memang kita nantikan yaitu tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala satu. Ya. Dan kemudian yang terakhir saya tertarik akan apa yang di Pak Hatibi. Pak Hatibi. Uh, Pak Hatibi tadi mempertanyakan ya. masalah ini Ustaz. Uh, kembali kepada ya. unsur keteladanan keteladanan Rasulullah SAW. keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sepertinya nah, ruhnya sama dengan pertanyaan pertama ini Jujur saja uh, kita sekali lagi ibu-ibu dan bapak sekalian peran kita bersama sangat perlu dioptimalkan lagi. Tidak hanya para ulamanya tapi juga umaroknya sekali lagi jangan mandek untuk terus melakukan sebuah muhasabah demi muhasabah dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya Hmm. Saya rasa ini sangat penting. Mengapa? Sebab iman kita adalah iman yang fluktuatif. Yazid Wayan kus yazid Wayan kus naik turun naik dan turun mhm. besar kecil elastis fleksibel kadang memanjang kadang memendek dalam kondisi kekinian memang sudah digambarkan bahwa kondisi iman kita dalam ilmu tauhid bahwa kondisi iman kita bukan iman stabil andaikan stabil bukan iman manusia namanya <laughs> dia adalah imannya para nabi-nabi mhm iman para malaikat iman stabil maaf tapi iman yang naik dan naik terus adalah imannya para nabi-nabi hmm. dalam kondisi yang fluktuatif ini mari kita terus berupaya untuk menstabilkan, berupaya mendekatkan kestabilan, kestabilan iman ini walaupun memang tidak mungkin untuk selalu stabil Ustaz. Mm -mm. Ya, hanya kita berharap bahwa mudah-mudahan dalam kondisi kekinian, dalam kondisi cobaan dan ujian sedahsyat apapun, mudah-mudahan kita kembali kepada Hikmah ataupun ilah ruhiyah semula. Insyaallah. Ya, ya kembali tadi masalah peran dan dukungan istri-istri Rasulullah yang notabene-nya kapasitas mereka mungkin berbeda satu dengan yang lain. Iya, tadi, tadi juga Ibu Ana ada mempertanyakan apa peran sebenarnya dari istri dalam konkret. Mm -mm. Paling tidak konkretnya itu realitas dalam kehidupan diiringi dengan doa. Suami ketika berangkat berniaga, istri yang baik adalah istri selalu berdoa, Ya Allah, Ya Rob. Lindungi suami hamba ya Allah Anugerahkan rizki kepadanya Manakala dapat menyenyakkan di saat kami berdua hmm. tidur Dan mampu menyegarkan di saat kami bangun Ada kan rizki yang hebat banyak mm. Luar biasa Eh jadi koruptor deh <clears throat> Bisa tidur di atas uang rupiah ataupun dolar teh pada akhirnya diseret ke pengadilan itu kan tidak membawa kebahagiaan biar kita uang banyak asal berkah nggak apa-apa <laughs> biar istri cantik asal soleha nggak apa-apa ya. insyaallah <clears throat> ya jadi istilah saya <clears throat> dalam dunia bersodakoh saja daripada sodakoh sedikit tapi nggak ikhlas hmm. lebih bagus sodakoh banyak tapi ikhlas <clears throat> begitulah kehidupan yang ideal ibu hmm. peran istri yang ideal adalah iringi dengan doa satu. Yang kedua, janganlah meminta sesuatu yang di luar kemampuan, batas kemampuan suami. Apapun yang diberikan, terimalah dengan tasyakur kehadirat Allah. Tadi ada yang nyeletuk, mungkin itu kunci daripada akhir yang akan kita bahas nanti adalah intinya dari semua dukungan-dukungan kepada Rasulullah adalah diformat dalam bentuk ikhlas perjuangan. Hmm. Ikhlas ini mahal sekali, mahal luar biasa sulit orang untuk mempertahankan ikhlas. Awalnya ikhlas, lama-lama mulai dia mikir, aduh, habis dah uang gua. <laughs> Coba tadi nggak kesini, kebetulan ada perlu lagi, ini ada kreditan belum selesai. Kenapa tadi aku berikan semuanya, ikhlasnya sudah mulai luntur. <clears throat> Ini saya rasa tambahan dikit sekaligus buat Ibu Neneng tadi ya. Hmm. Ibu Neneng saya ingat tadi yang nanyakan perang konkret seorang istri apa sih sebenarnya? Jadi paling tidak dengan doa. Jangan dianggap enteng itu doa. Sebab atasan ketika kita berdoa tidak kepala tanggung, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu ya. Hmm. Bahkan ada juga tadi. yang ya, ini saat ya, istri Nabi yang bisa memberikan solusi ketika sahabat diajak bertahalul ternyata menolak Ustaz. Sahih. Itu kalau nggak salah ada istri yang mengatakan Anda keluar dan bertahalul lah. Iya. Betul, persis. Iya Ustaz, sedikit saja kemudian kesimpulan kita kali ini Ustaz apa? Uh, terima kasih Ustaz Zairi, ibu-ibu Majelis Taklim uh, eh, Al-Qur'aniyah beserta segenap pemirsa yang berbahagia. Andai kita ingin menggali sebenarnya ada sebelas rahasia sukses kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru mengangkat tiga saja, kita sudah nggak sanggup untuk mengangkatnya. Terlalu luas, terlalu agung dan mulia betapa hebatnya uh, pemimpin kita yang satu ini. Sehingga pantas jangankan kita sebagai pengikut beliau, jangankan kita sebagai umat Rasulullah, lawan beliau saja Michael Hurt namanya seorang penulis yang non-muslim dengan jujur setelah mengadakan sebuah observasi langsung melakukan penelitian secara intensif sekian lamanya dengan jujur dia menarik sebuah kesimpulan dia menulis sebuah buku beliau menatakan Rasulullah berada di ranking yang teratas di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah penulisnya bukan seorang muslim berarti data ini sangat teramat objektif Kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang berpayung ke atas namun tetap mengakar ke bawah. Satu. Yang kedua, kepemimpinan yang diakui baik oleh kawan maupun disegani oleh lawan. Mudah-mudahan kita mampu menciptakan Bahkan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang serupa ini Yang mampu mewarisi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita tetap berada dalam barisan perjuangan beliau Amin ya Allah ya Rabbal Alamin dan yes, iya, kita sir. berharap tentu saja kaum muslimin di hmm. Indonesia khususnya bisa senantiasa membaca mungkin saat ya Amin. sirah nabawiyah atau Amin. sejarah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ya. sehingga ke depan bisa lebih baik lagi kehidupan Amin. kita. Insyaallah ya. Baik Ustaz, jazakumullah atas kebersamaannya sudah ya. berbagi ilmu dengan kita semua Amin, ya. <clears throat> dan juga ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir ya Bu ya. Tadi sudah dengan sangat semangat, sudah lemes ya Bu? Eh, kita masih dua jam lagi nih Bu <laughs> Ya jazakumullah Ibu sudah menemani siaran kita pagi hari ini Yang jelas kehadiran Ibu di sini Juga menjadi pemicu semangat saudara-saudara kita di seluruh tanah air Ustadz mungkin ada satu bocoran poin lagi Ustadz Satu saja Ustadz dari tiga poin rahasia kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu poin tambahkan lagi Oh iya <clears throat> <clears throat> ya satu pertama tadi saya ulangi sekali lagi mm -hmm. uh, secara garis besar langsung mm -hmm. punya landasan vertikal. Mm -hmm. Dua, satunya kata dengan perbuatan dan yang ketiga uh, apa namanya? dukungan istri. Dukungan istri-istri. Mm -hmm. yang terakhir saya ya. beri bocoran awal sudah tadi. Ya. Semuanya itu dibalut dengan rasa ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ya dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai disinilah kebersamaan kita. Insya Allah kita akan bersua kembali di diberikan kesempatan. Amin. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan kafiran atas kebersamaannya. Ilahi kafi amanillah, bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.